Empat di sini yaitu tiga pawahin dan satu nawajin hmm. bertempelkan dalam posisi antum melihat ujung lidah lurus lurus ke makhraj nun Baik. Bod atau perhatikan ujung lidahnya di halaman 100 lurus tidak bengkok kanan atau kiri lurus ke makhraj nun dan dengan mengangkatnya pangkal lidah do ya, al do ini terasa pinggir lidah ini tadi yang mudah kiri yang menempel dengan keempat gusi atas atau keempat apa? Geraham atas. Ya, keempat geraham atas. Itu toahin tiga dan wajib satu. najib. Dan keistimewaan dod tidak memiliki lakab huruf Dol tidak memiliki lakob huruf seperti yang lainnya. Ya. Adapun yang lainnya antum ketahui ada yang dilakab dengan syajariyah, lahawiyah, iya. halqiyah dan yang lainnya. Ya. bod tidak. Yang kesembilan makhraj yang keluar dari lisan lidah yaitu adna ihda hafatayil lisan bu'aida makhraj ad-dadi ila muntaha tarfihi ma'a ma yuhadhiha min lithatil asnanil 'ulya Ya, setelah kita ketahui pembagian lisan ya. maka kelanjutan dari dhad yaitu ini lam lam sama dari salah satu sisi lidah yang kanan atau kiri setelah kita ketahui bahwa sejak lidah terbagi dua ya dari pangkal sampai pertengahan kemudian dari pertengahan sampai ujung hafzah lisan antum bisa lihat di gambar ada dua yang disebut aksol hafah dan juga kemudian dibatasi tengahnya dengan perbatasan Adnal Hafah dan Muntaha Al Hafah. Dari mulai Adnal Hafah sampai Muntaha itu diperuntukkan untuk makhraj lam. Iya. Jadi dari bagian tengah lidah. Ketika lidah dibagi dua, maka tengahnya sampai ujung. Dari tengah sampai ujung. Jadi adna sampai muntaha al-hafah itu makhraj lam. Sehingga beliau katakan di sini buaida makhrajid dadi sedikit setelah makhrajid dad. Sedikit setelah artinya maju. Ya, maju ke arah ujung. buaid sedikit dari ba'da. Tanya. ila muntaha tarfihi sampai ujung. Ya, sampai ujung jadi di halaman 94 di halaman 91 itu ditah permukaan di atas tempat tumbuh gigi permukaan yang kasar ya kalau kita telusuri dengan ujung lidah kita akan dapati di atas gigi ini permukaan yang kasar itu disebut lidah jadi gusinya Ada, terlihat di halaman 91. Itu lithah paling atas. Tepat di atas tempat tumbuh gigi. ya, sehingga ujung lidah menempel ke situ. Ya, dengan lithah al-asnanil ulia. Gusi gigi-gigi atas. lah Sehingga antum lihat gambarnya di 102 102 sehingga ujung-ujung lidah ini baik tepi kiri atau kanan menempel dengan lidah al ulia gusi-gusi atas yaitu permukaan yang kuning ya di bawahnya di bawah gambar lam di situ ada gambar gigi dan lisahnya lisahnya ini yang ada kotak-kotak kuning jadi ditempelkan ujung lidah ke areal itu yaitu kalau kita tadi telusuri dengan ujung lidah ya yang ada permukaan kasar ya ketemu ujung lidah lah di situ nempelnya ya, ke permukaan yang kasar Ya. Di ujung lidah dari dalam tempelkan ke sini. Ini lidah namanya. Permukaan yang kuning ini lidah. Permukaan yang kasar. Ini nempel dari dalam ke atas ini La. Jadi tidak ke langit-langit. Kalau ke langit-langit ra, ra. Ini la ke permukaan yang kasarnya atau lihat di sini kan kasar jangan ke yang halus nah, ini disebut lisa lisa dipahami oh, ya kalau jumirhu alam, keluar dari lam mudah insyaallah cuma tadi diketahui sisi kiri atau kanan ya. kanan atau kiri kemudian ke atas menempel dengan lita. ya. bisa ini kan daging-daging tumbuh di sekitar di atas tempat tumbuh gigi. Yang ke-10 ra'sul lisan. ma' ma yuhadihi min al-halakil a'la. Fuwaiqa fuwaiqa fuwaiqa thaniyatain. Fuwaiqa thaniyatain. Ra'sul lisan. Mana kalau dikatakan ra'sul lisan? ya di halaman lisan itu 94 ya di halaman 94 matangkan terus Roksi lisan itu yang mana? Roksi lisan itu yang paling ujung lisan. Sudah faham rasul lisan? Tadi rasul lisan yang paling ujungnya dari lisan berpapasan dengan hanakil a'la langit-langit atas langit-langit atas ini fuwaiqathaniyatain di atas sedikit di atas sedikit taniyata ini dua gigi seri di atas sedikit dua gigi seri fuwaik atas sedikit atau di atas sedikit taniya taniyata ini dua gigi seri wa yakhruju minhu ra keluar darinya huruf ra Afan sebelumnya. Wa yakhruju minhu an-nun al-mutaharrikatu keluar dari nun mutaharrikah, nun yang berharakat. Wa nun as-sakinatul mudharatu dan nun sukun mudharah yang diidharkan. Kita lihat gambarnya di 103. di ujung lidah yang paling ujungnya sebagian ada yang mengatakan zohril lisan dari punggung lidah itu bagian bawah sedikit ujung bawah sedikit ya, dengan menempel pada lokasi di atas gigi seri sedikit ini lokasi di atas gigi seri sedikit ini lokasi yang paling kuning persis di atas dua gigi seri sedikit itu lokasi yang paling kuning atas ya, sehingga ro ujungnya ditempelkan ke situ ro bisa dibayangkan ya. ujung lidahnya diangkat di posisinya gini lidah ini ya ujung ini nempel ke ini lokasi kuning ini Kuning yang paling atas. Karena tadi sedikit di atas dua gigi seri. Di antara permukaan yang halus dengan yang kasar. Oh, sini. Eh, apa? Nun, ya tadi. Nun. Apa? Jadi nun di sini. permukaan yang kuning paling atas ini ya permukaan yang harus seperti segitiga jadi di atas dua gigi ini ada kayak segitiga di sini di situ tempelkan nun ya. nun yang berharokat na atau yang idhar sukun tapi idhar an anhar an jadi kita mengucapkan an yang idhar nunnya maka bersandar ujung lidah ke sini ya ke permukaan di atas gigi ini sedikit di atas gigi seri sedikit di atas tempat tubuh gigi seri bisa diletakkan ya, sehingga sebelum mengucapkan kita persiapkan dulu sebelum mengucapkan kita tempelkan dulu ke permukaan sini baru diucapkan na na tadi sudah nempel ya permukaannya sudah siap seperti ini dirasakan ujung lidahnya ya standby di sini siap Baik. baru ucapkan lepaskan na ya. yang tentunya tadi melibatkan khayyum melibatkan batang hidung ya karena penyempurna hmm. nah ya. sininya kalau ini ditutup nggak bisa dia nah, nah nggak bisa ya. menunjukkan dia melibatkan batang hidung apalagi ketika disukun ah ah nggak bisa itu nun melibatkan khayshum Nunnya catatannya tadi mutaharrikah dan mudharah. Nun yang berharokat dan nun yang idhar menghadapi salah satu huruf tenggorokan. Menunjukkan kalau nunnya nun yang mukhfa atau nun yang mudghamah dia tidak keluar dari situ. Ya, kan di sana ada tadi ada nun yang mukhfah, nun yang diikhfakan dan ada nun yang mudghamah didghamkan. Maka nun mukhfah dan mudghamah tidak keluar dari sini. Ya. Tetapi bain-bain di antara nun dan dengan huruf yang setelahnya. Ya. Di antara nun dan huruf yang setelahnya. Dia mempersiapkan ujung lidah ini ketika mukhfah atau mudghamah mempersiapkan makhraj setelahnya. Ya seperti nun mukhfah ya, makana ketika kita mengucapkan makana tidak bersandar ujung lidah ini ke sini ya, kalau kasih yang kuning atas tapi antum dapatkan dia sedikit jauh mak tapi mempersiapkan makhraj setelahnya demikian pula yang mudghamah ya mempersiapkan makhraj setelahnya miu miu wali dia mempersiapkan makhraj setelahnya ya, sehingga diingat catatannya nun yang keluar dari ujung lidah dan dengan posisi sedikit di atas tempat tubuh gigi seri atas itu hanya nun yang berharokat dan nun yang mudharah yang diidharkan. Baik. Vous سيدي فاهمين؟ Yang ke-11 Zahru Torafil Lisan zahru tarafil lisan punggung ujung lisan punggung sedikit dari arah bawah ujung bawah Tahib. ma'a ma yuhadhihi min al-halqil a'la berpapasan ya, dengan langit-langit atas yaitu fuwaiqah thaniyataini sama fuwaiqah ini sedikit di atas dua gigi seri atas. Ya, maksudnya apa? Tempat tumbuhnya sedikit di atas tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, sehingga nun dan ro ujungnya sama bersandar ke situ. Hanya saja kalau ro dari ujung bawah kalau nun ya, kalau nun, kalau nun bedanya dari ujung sini. Ya. Nempel dengan sedikit di atas tempat temu gigi seri atas. Ini ujung sini. Tapi kalau roh dari ujung bawah, ujung luar. Ya. Ujung luar ini bersandar. wa yakhruju minhu ar keluar darinya huruf ra hanya saja untuk melihat ra di situ ada dua jenis ada ra halaman 105 atau ra yang mufakhamah yang tebal dan ada ra yang muraqqaqah yang tipis ketika berharokat fathah atau dhamma dan nanti kondisi-kondisi lain yang disebutkan ya. yang paling mudah itu ketika kondisi fathah atau dhamma ro atau rum dan merokokoh diantaranya dalam kondisi kasrah iri iri ya. Apa bedanya yang tebal atau yang tipis? kalau yang tebal pangkal lidahnya ngangkat naik oh tetapi kalau yang tipis pangkal lidahnya tetap datar Jadi yang naik ujungnya saja jadi kalau yang tipis ri ri nasir jadi yang naik ujungnya saja tapi kalau yang tebal yang naik dua asalnya gini tadi tipis kalau tebal gini tambah mengkerut jadi mendekat gini bisa dipahami ya. jadi yang tipis seperti ini dari mulai pangkal pangkal baru yang naik ujung tapi kalau tebal ini pangkalnya juga naik roll hmm. ya, sehingga tuh bedakan di sini di antara dua gambar ini jadi kalau tebal ini lebih gini, lebih ngerut, pangkalnya mendekat. Naik, itu perbedaannya. Koro sehingga lebih pendek. Kalau tebal itu lidahnya itu lebih pendek, karena mengkerut. Tapi kalau tipis lebih panjang. Jadi mendatar. perbedaan untuk menebal tipiskan murok ويقال لهذه الثلاثة ذلقية dikatakan untuk ketiga huruf ini yaitu dijuluki dengan huruf dzalaqiyah julukan untuk lam nun ra yaitu huruf dzalaqiyah kenapa dijuluki dzalaqiyah di khurujiha min dzalaqil lisani eh tarafihi dari tarafihi zalaqil lisan itu tarafihi dari ujung lidah karena keluarnya dari ujung lidah cuma tadi perbedaannya kalau ro ujung bawah ujung luar hmm. ujung bawah ujung luar difahami sudah ada sudah ada kamera yang bisa diletakkan di mulut sudah ada belum oh, ada kamera lebih jelas kayaknya Berikutnya dari makhraj lisan taraful lisan maka yuqabiluhu min aslay thaniyatayn al-ulyayn musa'idan ila jihatil al-hanakil a'la taraful lisan taraf ya kalau dikatakan taraful lisan berbeda dengan rasul lisan di sebelum torof lisan. Hmm. Ya, sebelum apa? Rasul lisan. Torof lisan ini sebelum Rasul lisan. Cuma tentang secara bahasa kita dikatakan ujung. Ya. Tapi apa? Sebelum ros. Jadi ujung lidah مع ما يقابله من أصلي ثنيتين العليين berlawanan atau setentang dengan dua pangkal gigi seri atas. Ya. tentang berlawanan berhadapan dengan dua pangkal gigi seri atas. Kemudian musa'idan ila hanakil a'la, ila jihatil hanakil a'lam. Naik ke arah langit-langit atas. ويخرج منه minhu فالدال المهملتان faddalu دال yang tanpa titik karena kalau dengan titik wo kalau dengan titik za iya. zan ini tanpa titik keduanya bo ada kembarannya cuman satunya dengan titik dal juga ada kembarannya satunya dengan titik sehingga ini muhmalatan tanpa titik. fatah kemudian ta al musannatu fauqa yang bertitik dua di atasnya. Ta itu cekungan yang bertitik dua. Ya, kenapa? Karena cekungan ini ada yang titik tiga. Ya, ta. Demikian pula cekungan ada yang titik satu di bawah. Ya di sini apa al mustannatu fawqa yang bertitik dua di atasnya itu ta ya, karena ta kalau kosongan itu bisa untuk tiga huruf ya cuma cekungan saja itu bisa untuk tiga huruf bisa untuk ba ta ta ketika dahulu kosong tanpa titik itu kemungkinan tiga huruf sehingga dijelaskan oleh ulama ada yang musannah ya, titik dua ada yang musallasah titik tiga ada yang cuma satu nukta wahidah tah satu titik bawah Untuk lihat di halaman 106 tuh po Jadi ujung lidah yaitu sebelum ujungnya sekali, ya, ujung sebelum ujungnya sekali menempel dengan tempat tumbuh gigi seri atas menuju ke atas, menuju ke langit-langit atas. Iya. Di ujungnya ini sama seperti ini. Naik ujung-ujungnya ini ke tempat tumbuh gigi seri atas. Hmm. yaitu dal dan ta. Hanya saja dibedakan di sini. Po berbeda dengan dal dan ta. Kalau dal dan ta sama posisinya seperti ini. Pangkal lidahnya mendatar. Tapi kita po seperti ro tadi. Kalau po seperti ro mendekat pangkalnya naik. Yang tadinya seperti ini datar untuk ta ya, dan dal dan po naik bo ini lebih mengkerut pendek lidahnya untuk bo ya, karena maju ini, sudah paham jadi gambarnya itu untuk lihat kalau bo pangkal lidahnya naik tapi kalau dal dan ta lurus pangkal lidahnya yang naik cuma ujungnya saja sehingga nanti akan terbedakan dengan sifat. Hmm sifatnya faham ya Perbedaannya hanya di pangkal lidah yang untuk do khusus Pangkalnya naik Tapi kalau ujungnya sama ya, Ujung lisan, ujung lidah Dengan tempat tumbuh gigi seri atas ويقال لهذه الثلاثة نطعية dikatakan untuk tiga huruf ini sebagai huruf nata'iyah julukannya likhurujiha min nita'il ghari ay saqfuhu karena keluarnya dari nitoil ghar esakuhu eh, yaitu dari atap ya. dari atap mulut ya. nitoil ini sakuhu sakful fam iya. atap mulut ini dari atapnya Tetapi kata para ulama lain, bukan dari situ keluarnya. Ya. Bukan dari situ keluarnya. Tidak dinisbatkan kepada tempat keluarnya. Hanya saja karena melewati, melampaui. Ya. Dapat keluarnya tadi bukan dari langit-langit, tetapi dari tempat tumbuh gigi sini atas dari sini. Ini kan langit-langit di sini. Ya dia dari sini dari tempat tubuh gigi sini atas ya hanya saja berpapasan tadi mengarah ke langit-langit datang dari arah langit-langitnya itu julukannya jadi julukan ini cuma didekat-dekatkan saja ada yang dinisbatkan pada tempat keluarnya asli ada yang cuma apa berdekatan dengan tempat keluarnya seperti ini dijuluki Nataiyah ya, bukan karena keluarnya dari atap langit ya, atap mulut atau langit-langit atas bukan tetapi hanya karena perpawasan saja sehingga dijuluki seperti itu Wallah alam apa rahasianya mereka Apa sulit mencari julukan Atau namanya Karena hampir-hampir mirip dari ujung lidah Kemudian yang ke-13 Toroful lisan Fuwaikathaniyataini suflayayini Ujung lidah Ujung lisan jadi tentunya sebelum ros sebelum ujung sekali di atas sedikit ternyata ini suflayain di atas sedikit dua gigi seri bawah di atas sedikit dua gigi seri bawah Maksudnya apa? Di atas tempat tubuh dua seri bawah, sedikit di atasnya. Hmm. Silahkan lihat di gambar 107. Di ujung lidah kita ini diletakkan di belakang dua gigi seri bawah ini, dua, dua gigi seri bawah kan dua ini, yang dua ini, jadi dua atas, dua bawah gigi seri ini yang berdempetan ya, dua atas dua bawah maka ini posisi ujung lidah ini di belakang dua gigi seri bawah di belakang sini di atas sedikit tempat tumbuhnya nah, ujung lidah di belakangnya bukan di atasnya nah, tidak gitu tidak di tajamnya tapi di bawahnya di pertengahan ini di pertengahan dua gigi seri bawah ya, di belakang sini bisa dipahami letakkan dulu di situ di belakang sini ujungnya maka keluar darinya tiga huruf Oke. Sod, kemudian sin dan juga za Jadi keluar darinya Sod Kemudian Zain Sin ya, Sama di situ aja Sod Kemudian Sin Zain Jadi ujung lidahnya tetap belakang sini aja Tidak ngangkat-ngangkat ya. Di belakang Dua gigi seri bawah Di atas sedikit tempat tumbuhnya ya, Di atas sedikit tadi Fuwaiqah athaniyataini di atas sedikit tambah tumbuh gigi seri bawah ini. difahami posisi ujung lidahnya ini terus ini enggak so namanya so so zai zai Allah alam itu ketika ada seseorang dia mengucapkan zai jadi ya itu karena kenaikan kayaknya ujung lidahnya yakin zaki jadi yakin apa apalagi biasanya tazur jadi hatayur tayur itu kenaikan ujung lidahnya itu terlalu naik pasti di belakang sini zur tidak yur ada juga yang membaca yul zilatin, harusnya zul zilatin, gitu. tapi terlalu naik ujung lidahnya letakkan tadi tempelkan di belakang gigi seri bawah di belakang dua gigi seri bawah baik itu so so kemudian sin za Nanti sini dilatih sering ditempatkan media-medianya di ujung lidahnya di mana peletakannya kemudian dilatih diucapkan ويقال لهذه الثلاثة asaliyatun dikatakan untuk ketiga huruf ini julukannya itu huruf asaliyah kenapa li khurujiha bin asalatil lisani karena keluarnya dari asalatil lisan apa itu asalatil lisan sama kan maknanya taraf lisan ujung lidah ai ma baina ما دق منه ومن بين الثنايا di antara ujungnya dan di antara dua gigi seri di antara ujung dan gigi seri hmm. di antara ujung dan gigi seri eh, itu dinisbatkan ke tempat keluarnya kalau ini yeah dinisbatkan ke tempat keluarnya itu antara ujung dengan gigi seri. Difahami? Di sini pun ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Perbedaannya di sod. Kalau sod dia lebih pendek. Ya, kenapa? Karena root Pangkalnya naik. Ya. Tapi kalau si dan zai posisinya seperti ini. Di ujung lidahnya turun. Ya. Dari pangkal ke ujung, ujungnya turun ke gigi seri bawah. Ya. Tapi kalau sod agak ngerut naik pangkal ini naik bedanya digambarkan agak sulit juga soalnya di ujungnya ini harus ke bawah ini naik jadi pangkalnya naik ujungnya ke bawah itu bedanya si dan zai datar pangkal lidahnya jadi kalau sod naik sehingga lebih mengkerut lebih pendek lidahnya sehingga ada perbedaan nanti dari sifatnya ya. suad ini tebal ya. berbeda dengan si dan za tipis ya. Allah taala alam insyaallah yang belum jelas maksudnya sudah paham dihafalkan dan didalami dari gambar-gambar yang ada dan dilatih dengan tertawuk dirasakan media-media yang disebutkan tadi ujung lidah dengan ini ujung lidah dengan ini pinggir lidah dengan ini itu dua media ini terus dipraktekkan ya, ketika mengucapkan kita tertawuk di situ perhatikan dengan seksama ya jadinya kedua media lidah dengan apa seperti itu ataupun yang lain kalau dahulu di sini latihannya dengan huruf ya dengan huruf itu, semata-mata latihan tidak mengapa cuma lebih bagus langsung dipraktekkan ya. da serida da ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri alas. Da, akan Da, dau. Da, da. Atau di makhraj ketika antum belajar aisar itu satu huruf demi satu huruf sampai dirasakan media-medianya. Ya. Ditempelkan terlebih dahulu baru mengucapkan Da, tidak ada persiapan. Nanti ketika sudah terbiasa itu sudah refleks sendiri sudah mendekat masing-masing dua media itu. Ya. Tetapi ketika mungkin di awal belajar tidak mengapa sebelum diucapkan ditempelkan dulu kedua media baru diucapkan. Tempelkan, ucapkan, tempelkan, ucapkan terus seperti itu. Sampai nanti muncul refleksnya. Ya. Tanpa kita didekatkan pun dengan sendiri sudah mendekat. Ya. sering dilatih. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على محمد